Untuk malam ini saya akan membacakan tema mengenai peran santri dan pesantren dalam membangun bangsa Indonesia. Jadi saya tidak akan berbicara terlalu dalam mengenai sejarah maupun mengenai peran-peran santri dan pesantren mungkin hanya akan membicarakan sebatas sekilas-sekilas saja bagaimana sih peran pesantren dalam membangun bangsa Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya pesantren sampai saat ini sejak masa penjajahan, masa Orde Baru hingga masa e, reformasi, pesantren boleh dibilang dianakhirikan, pesantren boleh dibilang dinomorduakan. Padahal sumbangsih, padahal peran pesantren dalam pembangunan bangsa Indonesia itu sangat besar sekali. Mungkin sebagian teman-teman tidak asing dengan apa itu pesantren Bahkan mungkin sebagian besar teman-teman NU adalah alumni alumni pesantren Akan tetapi perlu saya jelaskan pula bagi mungkin ada beberapa teman yang belum tahu apa itu pesantren Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan yang sangat populer di daerah Jawa pesantren siap ini berasal atau berawal pada masa Wali Songo yakni pada masa eh, Sunan Ampel Ampel Bunta eh, Toko termasuk di sini adalah Mas Sari Bogor dia bilang bahwa pesantren itu bukanlah dari bahasa Arab tapi justru dari bahasa India. Jadi pesantren atau santri akar katanya itu bermakna guru ngaji. Itulah kenapa salah apa namanya dari segi bahasa itu pesantren dari arti kata atau dari eh, pusat katanya sumber kata itu santri kemudian pesan dan pesan ini tidak hanya sebenarnya tidak hanya hanya, hanya di Jawa saja pesantren eh, sangat luas sekali seperti di Sumatera, Kalimantan, kemudian di Aceh, ya di Aceh kalau di Aceh sering disebut daya. Kalau di saya lanjut. Eh, itu tadi pesantren tapi sekarang saya akan apa namanya? Eh, ini sinyalnya sudah jelas seperti ini. Maaf. <clears throat> Kemudian masuk ke pesantren. Pesantren juga apa namanya eh, di Malaysia, kemudian di Thailand itu juga terkenal banyak pesantren juga di sana. Mereka bilang kalau di Thailand daerah Patani itu menyebutnya pondok. Jadi mereka di sana juga hampir sama seperti kita dan tradisi-tradisi yang dikaji juga hampir sama artinya pesantren adalah lembaga keagamaan yang lebih eh, apa namanya yang kurikulum yang diajarkan itu adalah kurikulum-kurikulum yang sifatnya kita tadi kita kita kajiannya itu kita kita klasik atau yang lebih terkenal dengan sebutan kita kuning dan kebanyakan memang di kita eh, di pesantren-pesantren kita kajian-kajian yang dilakukan itu bukan kita karya Muhammad Syafi'iyah eh, pesantren ini berkembang boleh dibilang mengalami kemajuan pesat pada masa tahun 1790-an ya pesantren mengalami perkembangan pesat dulu pesantren-pesantren besar di Jawa tentu sangat banyak sekali kalau apa namanya kita mengenal pesantren-pesantren di Jawa Timur, Jawa Tengah, ada ribuan, bahkan mungkin sekarang sudah menyentuh jutaan lalu. <clears throat> pesantren juga bukan berarti kemudian pesantren berkembang, berkembang terus menerus tahun 1900-an eh, pesantren-pesantren mulai terlibat dengan agenda-agenda kemerdekaan bangsa Indonesia itu banyak sekali tokoh-tokoh Islam atau tokoh-tokoh kiai eh, kiai guru pesantren guru tokoh yang menjadi pengajar di dalam pesantren dan dia adalah pendiri yang mengkoordinir semuanya ini pesantren sekitar tahun 1900-an ada tokoh banyak sekali tokoh-tokoh yang ikut terjun dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Eh, seperti Kiai Maksum yang ada di Lasem, kemudian Kiai Mahfud Salam di Kajen, dan masih ada tokoh Kiai Hamzan Wadi misalnya yang ada di NTB. Tentunya apa namanya peran besar pesantren dari sisi Eh, pembelaan terhadap bangsa bahkan beliau dibilang sebelum Indonesia lahir pesantren sudah lahir jadi sebelum Indonesia itu ada pesantren sudah ada maka sumbangsi pesantren terhadap bangsa Indonesia itu sangat besar sekali mungkin tanpa peran pesantren bangsa Indonesia belum tentu bisa lahir dan fakta sejarah menyatakan seperti itu. Artinya pesantren sungguh punya peran yang luar biasa. Boleh dibilang pesantren juga dari sisi pendidikan, oke? Okay? Dari sisi pendidikan kita tahu pada masa Belanda ketika pendidikan hanya dikuasai oleh kalangan-kalangan elit, oleh e, Belanda dan hanya sebagian kecil rakyat Indonesia boleh e, bekerja, boleh belajar, Lalu tapi di situ kemudian ulama membuat sebuah lembaga pendidikan yang sama sekali tidak mau disentuh oleh Belanda. Bahkan boleh dibilang eh, lahirnya tokoh boleh dibilang tidak terikat dengan Belanda ya pesantren ini. Pesantren sangat mandiri sekali. Artinya dia mampu mengembangkan, mampu membesarkan dirinya dengan diri sendirinya dengan membuat berbagai terobosan membuat berbagai bisnis misalnya pertanian, peternakan dan lain sebagainya sehingga pesantren benar-benar mampu menjadi eh, lembaga pendidikan yang independen lembaga pendidikan tanpa campur tangan pemerintah ini sejak berdirinya pesantren sampai sekarang meskipun eh, pesantren-pesantren eh, pada zaman sekarang mulai mengalami kemunduran-kemunduran Eh, pesantren-pesantren sekarang banyak yang kurang mandiri ya. Tetapi biar bagaimanapun sejarahnya pesantren itu sangat luar biasa dan sumbangsihnya terhadap bangsa Indonesia ini sangat besar sekali. Dari sisi pendidikan itu, pada masa penjajahan, pesantren ini dan pertama sebenarnya eh, sebagai itu perlawanan terhadap pembaca pesantren pada waktu itu boleh dibilang ada tiga hal yang dilakukan pesantren pertama adalah usiah yaitu menjauhkan diri menyendiri maka bisa teman-teman lihat pesantren-pesantren di daerah Jawa itu kebanyakan jauh dari pusat kota karena apa? Karena pesantren benar-benar mau mengislahkan diri, menyendiri agar tidak terkontaminasi, agar tidak terpengaruh, agar tidak diatur oleh penjajah. Kemudian pesantren juga mengkooperatif, artinya dia tidak mau bekerja sama sekali dengan pihak Belanda. Ini pesantren itu yang dilakukan pesantren pada waktu itu. Betul-betul dia ingin mandiri, betul-betul dia ingin menunjukkan bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan yang mampu berdiri sendiri dan mampu berdikari artinya seperti itu kemudian ketiga juga pesantren juga melakukan perlawanan sebagaimana yang saya sebut tadi sebagian besar tokoh tokoh pesantren pada waktu itu adalah tokoh-tokoh yang mengorganisir eh, boleh dikatakan mereka adalah penggerak penggerak sebuah gerakan orangnya tidak kelihatan tapi sebenarnya tokoh-tokoh yang menggerakkan itu adalah ulama-ulama pesantren itu sendiri. Ini peran pesantren pada masa masa e, penjajahan. Begitu besarnya peran pesantren, dia mampu independen, dia mampu menunjukkan perlawanan, sehingga tentunya dia juga mendapatkan tekanan dari pihak-pihak penjajahan. Akan tetapi, sebagaimana saya sebutkan, pesantren sebagai lembaga yang independen yang mampu berdiri sendiri, eh, sehingga dia meskipun ditekan masih tetap kuat, masih tetap eksis sampai sekarang. Nah, uniknya juga di, di pesantren ini adalah lembaga yang menurut saya sangat unik sekali karena pesantren dari dulu sampai sekarang boleh dibilang kebanyakan pesantren-pesantren itu tidak menolak murid dan tidak memandang golongan siapapun bisa diterima di Thailand baik kaya maupun miskin baik baik maupun jahat baik ya, sekalian bajingan pun bisa bisa diterima di pesantren bahkan pesantren mau menerima santri meskipun santri itu atau siswa ya siswa itu diterima meskipun siswa itu tidak punya duit sama sekali dan ini betul saya mengalami ketika saya waktu itu di, di Kediri saya mengalami fase ini nah ini sungguh luar biasa pesantren itu saya belum menemukan lembaga pendidikan yang mampu berdiri seperti ini sangat jarang sekali ada pendidikan atau lembaga pendidikan yang mampu bagaimana pendidikan itu betul-betul diniatkan untuk dakwah, betul-betul diniatkan untuk mencerdaskan, betul-betul diniatkan untuk memberikan apa namanya bekal kepada siswa, bekal kepada masyarakat, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ini luar biasanya pesantren. Ini peran pesantren dari segi pendidikan, kemudian dari segi sosial, budaya mungkin kalau budaya eh, lebih sedikit ya kemudian sosialnya sosialnya tentu pesantren sangat kuat sekali dari sisi sosial nah inilah eh, dari sisi sosial inilah yang saya sangkutkan dengan sisi politik jangan dikira bahwa eh, apa namanya pesantren tidak berpolitik pesantren juga berpolitik akan tetapi politik yang dianut pesantren ini bukan sebagaimana politik yang dipahami kebanyakan orang atau yang kita kenal dengan politik praktis. Orang ketika berbicara ngomong tentang politik, kebanyakan mereka berbicara politiknya praktis, selesai. Akan tetapi pesantren mencoba keluar dari politik itu. Kalau Gusmus bilang politik itu ada tiga macam. Ada politik kebangsaan, politik kebangsaan ini sebagaimana yang dilakukan Bung Karno, Hatta dan lain sebagainya ini politik kebangsaan. Kemudian ada politik kerakyatan. Politik kerakyatan ini semacam advokasi kepada masyarakat-masyarakat bawah, masyarakat-masyarakat menengah bawah, masyarakat-masyarakat petani yang pada waktu itu sering didolimi. Terutama masyarakat, misalnya petani tebu, petani padi dan lain sebagainya, itu sangat dimiskinkan mereka itu. Nah, peran pesantren di sini adalah dia mencoba mengadvokasi masyarakat-masyarakat bawah yang disakiti, yang didolimi oleh pemerintah. Inilah peran masyarakat, inilah peran pesantren pada waktu itu sebagai tokoh politik kerakyatan, bukan tokoh politik praktis. Gitu. Meskipun tiga-tiganya pesantren bisa masuk, akan tetapi pesantren pada waktu itu lebih cenderung e, berpolitik politik kerakyatan. Kemudian ketika adalah politik praktis. Nah, politik praktis ini yang yang kadang itu kalau bisnis bilang bikin sepuluh gitu politik praktis inilah yang semua orang itu haus semua orang pengen berpolitik praktis pengen mendapat kekuasaan tapi terkadang lupa terhadap politik kerakyatan yang sebenarnya itu lebih lebih penting daripada politik kekuasaan kita sebagaimana kita tahu politik kekuasaan eh, saya saya lebih cenderung eh, senang ketika orang itu membangun sebuah bangsa melalui jalur pendidikan sosial dan sebagainya karena memang saya pikir melalui jalur politik itu bagus juga akan tetapi seringkali menggunakan hantaman itu juga juga ini kuat dan terkadang orang yang berpolitik praktis sendiri tidak kuat gitu artinya tidak kuat mem mem mempertahankan idealismenya juga tidak kuat terhadap hantaman apa dari dari luar sehingga apa tadi justru kebobrokan sebagaimana yang kita lihat akhir-akhir ini tidak hanya di Indonesia tapi di, di berbagai belahan dunia ini peran, peran pesantren <clears throat> mohon maaf saya tidak tidak begitu tapi tidak saya buat fase-fase fase, fase, fase masa-masa pekerjaan kemudian fase awal pekerjaan kemudian fase reformasi mungkin tapi saya saya lebih lebih mengalir saja artinya peran-peran pesantren dan masa ke masa itu seperti itu baik saya akan itu kalau dibilang pada masa masa penjajahan peran pesantren cukup besar dia mampu menyediakan pendidikan, pendidikan yang murah, pendidikan gratis, pendidikan yang yang, yang mencerdaskan tanpa eh, dan mampu keluar dari hubungan penjajah pada waktu itu. Kemudian masa-masa pra kemerdekaan. Nah, pesantren pada masa-masa pra kemerdekaan juga turut serta menolong, turut serta melakukan pergerakan-pergerakan turut serta melakukan penelitian untuk perundingan sehingga lahirlah bangsa Indonesia. Ini luar biasa yang sama Yang sekarang dianggap terpinggirkan, yang sekarang dianggap termarginalkan, kan. dianggap tidak maju, tidak ketinggalan, padahal mereka tidak tahu bangsa Indonesia lahir ini juga ada sama-sama. Sebelum masa kemerdekaan, satu yang begitu besar. Artinya pesantren pada masa prakemerdekaan tokoh-tokoh santri artinya santri-santri dan tokoh-tokoh kiai itu juga terlibat kan? terlibat melakukan pergerakan baik secara fisik maupun juga ini pada masa prakemerdekaan mereka turut berjuang mereka turut melakukan eh, pemberontakan pemberontakan terhadap kekuasaan. saya ambil sampel mungkin di daerah Tidak ada tokoh namanya Kiai Mahfud Salam Kiai Mahfud Salam itu dulu juga sebagai kiai di daerah dulu belum kita bisa mencapai dari 45 tahun tapi ketika dulu masa itu Dulu mampu menggerakkan masyarakat mampu mengajak masyarakat untuk berperang melawan penjajah. Ini masyarakat tidak apati, Jepara dan Jepara. Kita ada pada waktu itu. Ada apa namanya Syekh Mahfud Salam. Syekh Mahfud Salam ini pada waktu itu mengajak pemuda-pemuda untuk menyerang pusat-pusat titik-titik kekuatan Belanda pada waktu itu. Tahun 1020-an, tahun 1030-an, Kiai Mahfud Salam eh, melakukan penyerangan terhadap gereja salah satu rumah sakit yang ada di Payu, daerah Payu Pati, beliau menggempur dan membakar gereja itu. Beliau dengan santri-santrinya, beliau dengan rekan-rekannya melakukan perlawanan itu, sehingga eh, Belanda pada waktu itu saja, beliau Perlu diketahui bahwa rumah sakit, gereja adalah pusat bukan hanya sebagai pusat pemerintahan saja, akan tetapi juga pusat kristenisasi. Simbol kekuatan Belanda pada waktu itu adalah rumah sakit, gereja, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita atau masyarakat mampu menghancurkan simbol, itu berarti menunjukkan bahwa kita mampu melawan Belanda. Bahwa tokoh-tokoh pada waktu itu mampu melawan Belanda, mampu mengalahkan Belanda. Selain itu menghancurkan rumah sakit yang ada di diceritain beliau juga merampas kembali, merebut kembali pegadean. Jadi harta-harta rakyat yang dirampas oleh Belanda itu dikumpulkan di pegadean oleh Kiai Mahfud Salam ini direbut kembali dan siapapun boleh boleh mengambil harta hartanya kembali tanpa harus menepis apapun. Yang penting dia mampu menunjukkan uh, bukti bahwa dia adalah pemilik sah harta itu, maka silahkan ambil. Ini yang dilakukan dokter-dokter kita bukan hanya di sini masih banyak dokter-dokter lain yang saya baca seperti orang tuanya bapaknya Gusmi eh, pesantren Poso Kediri itu dulu juga berjuang lewat itu kemudian dilasung kemudian tadi saya bilang juga Hanjal Wati yang ada di tangan itu dan lain sebagainya kemudian pasca kemerdekaan pada pasca kemerdekaan ini ada sejarah jadi setelah Indonesia diproklamirkan Tentunya ini juga melalui peran-peran pesantren ya di sini. Setelah Indonesia itu di, di merdeka, baru beberapa bulan setelah diproklamirkan, Belanda datang lagi. Belanda datang lagi mencoba e, menguasai Indonesia lagi titik-titik itu pada waktu itu di Jakarta kemudian eh, titik-titik e, itu pada waktu itu di Medan kemudian di Semarang dan beberapa masalah sudah dikuasai Nah, sejarah yang mungkin ditutup-tutupi dan ini peran NU peran NU di sini sangat besar sekali tentunya kalau ngomong pesantren sebenarnya ya ngomong NU karena memang pesantren kebanyakan kalau pesantren pesantren dulu ya pesantren pesantren dulu kebanyakan memang ya afiliasinya NU atau kianya boleh dibilang hampir seluruh kianya hampir seluruh ya sebagian besar lah boleh dibilang sebagian besar kianya adalah kiai NU pesantren pesantren dulu nah ini peran NU peran santri peran pesantren ada di sini pasca kemerdekaan yang sangat kita kenal sekali dengan sejarah eh, apa namanya <clears throat> resolusi jihad. Jadi ketika waktu itu Kiai Hashim Asyari mengumpulkan seluruh ulama yang ada di Jawa atau di Jawa Timur pada waktu itu berkumpul untuk membahas masalah jihad atau seruan jihad ketika Belanda datang, Inggris datang, masyarakat semuanya sudah takut sekali. Gak mungkin kita bisa melawan. Mungkin pikiran masyarakat pada waktu itu seperti itu. Soekarno ingin menyempatkan diri karena Soekarno tahu ini gak mungkin masih menyalahkan mereka. Soekarno yang kedua ketemu dengan Kiai Nasional Syarif bagaimana solusinya. Kemudian Kiai Kiai Fadil Koros sehingga lahirlah resolusi jihad Orang mungkin mengenalnya adalah Bung Tomo teriak-teriak menggerakkan pemuda Surabaya. Akan tetapi di luar itu penggerak yang luar biasa adalah Kiai Hasyim Haji Hasyim Asyari sang pendiri NU. Ini peran-peran NU terhadap bangsa kita terhadap kemerdekaan kita terhadap munculnya lahirnya bangsa Indonesia. Kemudian pada masa reformasi, masa Orde Baru, peran pesantren juga sangat besar sekali. Pesantren ini boleh dikatakan pada waktu itu adalah lembaga-lembaga tokoh-tokoh masyarakat di pesantren inilah lembaga-lembaga yang mampu melakukan kritik terhadap masa Orde Baru. Kritik bukan berarti e, melakukan kritik pedas itu tidak, tapi dia mampu menghindarkan diri dari tekanan-tekanan pemerintah. Kita tahu juga NU pada masa Orde Baru sangat dipinggirkan sangat boleh dikatakan boleh boleh dikatakan NU sangat didolimi pada masa Orde Baru akan tetapi lagi-lagi pesantren mampu menunjukkan keeksistensiannya pesantren mampu menunjukkan independensinya pesantren mampu menunjukkan kekuatannya bahwa santri pesantren Dulu bilang kalau saya mau ngomong tanpa Indonesia pun mungkin pesantren juga bisa hidup. Sangking Saking kuatnya pesantren itu. Nah, ini peran-peran pesantren pada masa-masa Orde Baru, kemudian pada masa-masa sekarang juga, tapi saya melihat pesantren sekarang sedang mengalami kemunduran pesantren sekarang sudah mengalami kemunduran karena pesantren yang saya lihat sekarang tidak seperti pesantren-pesantren yang dulu santri-santrinya pun tidak seperti santri-santri yang dulu karena pesantren pesantren sekarang sudah mulai manja pesantren-pesantren sekarang banyak yang tidak bisa mandiri sehingga walhasil pesantren banyak yang tutup pesantren banyak yang tutup banyak yang kolaps tapi pesantren baru juga bermunculan nah terkadang pesantren-pesantren baru yang bermunculan ini tidak mampu menangkap ruh tidak mampu menyerap ajaran-ajaran pesantren-pesantren lainnya kalau kita melihat pesantren yang benar-benar boleh dibilang pesantren dan dia benar-benar kuat contoh Blair sudah berapa generasi kemudian saran kemudian pelosok kemudian magelang dan lain sebagainya kudus di eh, pesantrennya mertuanya Pak Faiz Yayasan Arwania ini peran-peran pesantren yang yang begitu besar dalam membangun bangsa Indonesia. Bahkan sebelum Indonesia lahir, dia sudah memiliki peran untuk mewujudkan, melahirkan bangsa Indonesia. Dan ketika bangsa Indonesia ini baru lahir, baru, baru mencoba berjalan, baru belajar berdiri, baru belajar berjalan, berjalan pesantren juga memiliki peran yang besar. Saya masih ingat kita pemerintah teriak, teriak ketika pemerintah sekitar tahun 1900 eh, sekitar tahun 2000-an pemerintah apa namanya eh, membuat kurikulum tentang KTSP seluruh guru-guru yang ada di sekolah-sekolah pun bingung mereka kaget bikin KTSP ini bagaimana tapi jauh sebelum KTSP itu diberlakukan pesantren sudah memiliki KTSP meskipun namanya tidak KTSP yang ini yang saya lihat di pesantren saya Jelas. Tanpa disuruh membuat KTSP, pesantren saya sudah membuat KTSP pada waktu itu. Meskipun namanya bukan KTSP, tapi esensinya sama. Kemudian, ketika pemerintah mulai bingung, ini pendidikan kita gagal, banyak pelajar tawuran, banyak pelajar melakukan tindakan-tindakan amoral akhirnya kemudian apa namanya pemerintah meneriakkan pemerintah ingin ada pesan apa namanya pendidikan moral namanya pendidikan karakter katakanlah jauh jauh sebelum pemerintah itu pernah teriak tentang pendidikan karakter pesantren sudah menetapkan adanya pesantren sudah sudah apa namanya menerapkan pendidikan karakter itu sendiri. Dan luar biasanya ketika bangsa Indonesia tidak melirik pesantren, justru bangsa-bangsa luar, bangsa barat, itu sering melakukan penelitian-penelitian ke pesantren. Melakukan kajian-kajian tentang pesantren, melakukan kajian-kajian bagaimana sih bisa lembaga pendidikan yang kok bisa gitu loh berdiri sendiri tanpa subsidi pemerintah, tanpa bantuan apa? Aku mereka dan berdirinya cukup lama sekali. Nah ini luar biasa. Luar biasa sekali. Bangsa Barat melakukan penelitian-penelitian, melakukan eh, apa namanya, mereka kagum terhadap pesantren, tapi bangsa kita sendiri justru acuh, acuh. Oke, eh, karena sudah cukup lama saya ngomong ternyata mungkin bisa disambung obrolan-obrolan aja Mas Gopar terima kasih Mas sekian Right ada pertama mengenai ini tentunya ada beberapa faktor pertama faktor internal ada juga faktor eksternal faktor internal adalah pesantren pada hari ini tidak mampu atau sedikit mengalami kemunduran ini yang saya lihat dan ini yang saya lihat betul di di beberapa pesantren yang ada di di Jawa gitu pesantren sekarang mengalami kemunduran mungkin dari sisi kurikulum di dan lain sebagainya kalau orang orang pesantren ngomong pesantren yang dulu begitu kuat tahapan belajarnya serba mandiri nah pesantren-pesantren sekarang itu mulai mulai berkurang kemandirian kemandirian pelajarnya kemandirian kemandirian santrinya mulai berkurang karena pesantren pada hari ini kalau dulu kita melihat pesantren itu para santri maka masak sendiri, cuci baju sendiri dan lain sebagainya. Sekarang banyak pesantren-pesantren yang sudah eh, ada semacam pos makan gitu. Ini juga akan berpengaruh. Tujuannya supaya pesantren bisa eh, apa namanya fokus belajar, tapi kenyataannya justru malah mengalami fase kemunduran karena kurangnya semangat, kurangnya ini dari dari sisi apa namanya dari sisi faktor internalnya. Jadi pesantren sendiri seolah-olah kayak apa namanya tapi tidak semuanya ya tidak semuanya yang sangat kami itu artinya ada beberapa pesantren yang justru berubah tapi di samping itu juga ada pesantren-pesantren yang boleh dikatakan mengalami kemunduran fase-fase kemunduran faktor internalnya seperti itu <coughs> maaf ada pun faktor eksternalnya nah kita mungkin kita akan bicara apa namanya sisi pendidikan pendidikan yang sekarang digembur gemborkan pendidikan yang sekarang di ini kan adalah pendidikan yang selalu mengedepankan sisi-sisi duniawi itu ini dari dari faktor eksternalnya orang kemudian, kemudian orang bilang bahwa kalau tidak menguasai matematika, kalau tidak menguasai fisika, kemudian tidak menguasai bla bla bla bla bla bla, maka dia akan tertinggal. Gitu pesantren sendiri karena orang-orang yang dipendidikan kuat eh, dia sehingga yang dituju adalah pendidikan-pendidikan yang yang yang katakanlah ya berbau fisika, matematika dan lain sebagainya. Sedangkan di satu sisi pesantren tidak mampu mengejar ketinggalan ini. Bukan berarti pesantren tidak memiliki pelajaran matematika lah ya. Pesantren ada pelajaran apa namanya e, waris ada pelajaran pupuk, ada pelajaran falak, ini kan matematika semuanya. Gitu. Tapi pesantren belum mampu lari ke sana, belum mampu mengajar isu-isu yang dilemparkan oleh pendidikan umum. Kemudian apakah mungkin lembaga pesantren bisa menjadi lembaga pendidikan besar yang melahirkan universitas-universitas besar? Jangan pikiran kalau seandainya dulu masa penjajahan pesantren itu tidak ini kan efek kolonialisme sebenarnya mas sehingga lahir pendidikan seperti Gajah Mada Universitas Gajah Mada kemudian Universitas apa namanya UI Universitas IPB IPB UMR Brawijaya itu tidak lepas dari masa kolonialisme kalau seandainya kolonialisme pada waktu itu tidak begitu melekat pesantren maka boleh dibilang pada hari ini muncul pesan yang lahir adalah universitas Pegunungan, universitas Lirboyo, universitas apa namanya Saran, universitas langsung universitas Madura, seperti itu. Kalau seandainya masa-masa kolonialisme, nah kira-kira bisa nggak kita itu? Ya bisa. Karena sebenarnya kurikulum kurikulum pesantren kita itu justru kurikulum itu digerakkan di Mesir di universitas-universitas besar yang ada di Timur Tengah. Ini luar biasa. Di pesantren Alfiah itu dikaji kelas satu dan dua sanawi, Mas. Tapi di Mesir itu Alfiah, Alfiah karya Ibnu Malik itu dikaji di al Jadi sebenarnya kita dari sisi kurikulum luar biasa sebenarnya. Artinya kita mampu untuk ke sana. Nah, akan tetapi ya itu harus perlu perjuangan besar, perjuangan keras dan ulama-ulama kita seperti Kiai Mahfud Salam. Tadi yang saya bilang, beliau itu pengen menjadikan desa Kacang pada itu dengan menjadi al azharnya Indonesia. Beliau pengen kaca itu menjadi pusat studi Islam, layaknya al azhar gitu. Akan tetapi itu usaha-usaha cita-cita besar yang yang untuk merealisasikannya tidak mudah akan tetapi perlu saya e, bilang bahwa seandainya dulu kolonialisme itu tidak sebegitu kuatnya yang lahir sekarang itu universitasnya bukan universitas IPB, itu itu bukan nah, melainkan Lerboyo, e, eh, kuang kemudian mungkin terburung dan lain sebagainya Kemudian pertanyaan dari mohon maaf ya kalau saya menjawabnya mungkin tidak jelas karena memang posisinya seperti ini. Eh, mungkin bisa di suatu saat kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, tapi ini karena juga keterbatasan waktu. Untuk yang kedua pertanyaan dari waktu Istanbul, gimana peran pesantren sebelum dan sesudah NU dan Muhammadiyah lahir? pesantren sebelum Nah ya, saya juga belum makan bang <laughs> Maaf, saya lagi baca ini ya? Kenapa sudah ya? Kalau seperti itu seolah-olah itu gimana ya? LU lahir, Muhammadiyah lahir itu ya karena dari kamu pesantren gitu kan. Artinya Artinya apa namanya peran pesantren seperti mana yang saya bilang tadi masa-masa kolonialisme begitu besar. Artinya banyak sekali peran-peran pesantren mulai dari melakukan pemberontakan pemberontakan terhadap penjajah. Nah, ini kan tahun-tahun 1900-an, 1880-an, 1850-an. Sampai dulu kan seperti itu. Pada masa-masa keraton, tokoh-tokoh pesantren itu juga melakukan kritik terhadap eh, Kartosuro misalnya pada masa kerajaan Kartosuro abad ke-17 itu juga pesantren-pesantren itu tokoh-tokoh pesantren mengkritik menjadi apa namanya aktor dalam membela masyarakat-masyarakat bawah aktor dalam melawan penjajahan seperti yang saya tulis di buku kemarin Kiai Haji Ahmad Rifai atau alirannya yang sekarang terkenal dengan aliran Rifaiyah, Jamaah Rifaiyah, Kiai Rifai itu menulis beberapa kitab, salah satu kitabnya tentang pernikahan. Justru beliau bilang bahwa tidak perlu ucapan nikah. Karena apa? Itu sebagai bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Ini perang pesantren, perang, perang kiai, perang ulama. Di samping itu juga ada kiai eh, Ahmad Mutamakin yang eh, hidup pada abad ke-16-17 dia juga melakukan perlawanan-perlawanan kritik terhadap pemerintah beliau pada waktu itu apa namanya dalam sebuah riwayat beliau mampu mengeluarkan ini maksudnya berbentuk anjing dua anjing dari sejarah sebagai kritik terhadap pemerintah pemerintah Kartasura yang pada waktu itu memang kelakuannya tidak tidak jauh beda dengan eh, apalagi ya kemudian dia dipanggil ke Kartosuro di, diadili ketika diadili dia di dites untuk membaca surat Bima Sakti surat Bima Sakti ini justru itu ada Kiketon Amal dan lain sebagainya justru Kiai Ahmad Kuntamakin begitu lancarnya menjelaskan isi kekuatan dari e, serat ah, Dewa Ruji ya bukan bukan serat Dewa Ruji apa tadi saya bilang lupa itu orang dari apa namanya iya benar sudah dengar uji ya sehingga saya ingat uji orang dari ulama-ulama dulu peran, orang dari pesantren-pesantren dulu sebagai lembaga kritik sebagai lembaga pendidikan sebagai lembaga lembaga sosial yang eh, kan dalam bukan pendidikan sosial juga berpolitik tapi politik rakyat bukan politik praktis Nah ini ini urutannya ulama-ulama dulu. Dua tokoh yang saya sebutkan itu namanya tercatat dalam sejarah, namanya tercatat dalam buku yang sangat populer di Jawa itu namanya Serat Cepule. Serat Cepule. Nah, ini kalau kita membaca karya-karya eh, tokoh pada waktu itu. Nah, tapi tidak perlu saya jelaskan jauh mengenai bagaimana pandangan penulis penulisan ke tokoh-tokoh Kartosu Kartosu pada waktu itu terhadap Syekh Ahmad dan karena memang beliau dianggap kontroversial di satu sisi oleh masyarakat yang sangat lama di di apa namanya eh, catatan-catatan sejarah yang ada di Kartosuro justru menganggap beliau itu bejat beda dengan cuma pecundang-pecundang begitu saja. Eh, begitu Mas Bapak, mungkin ada terima kasih. Pada dasarnya kesimpulannya saya asal Indonesia. Memang tidak terlihat karena apa pembangunannya dari akar, dari bawah, melalui pendidikan-pendidikan, perhatian-perhatian terhadap kalangan miskin, kalangan bawah, petani, kuli-kuli bangunan, dan lain sebagainya. Maka dari itu tidak terlalu kegiatan kalau Anda mau terlihat yaitu tadi berpolitik praktis akan cepat terlihat akan tetapi jika anda hanya ingin menjadi apa namanya eh, sebagai tetap yang benar-benar tetapi khairun nas anfa'uhum linnas adalah sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat kepada orang lain ya cukup sebagaimana eh, pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Demikian Mas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.